والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد Baik, <clears throat> kita lanjutkan kita menhajal firqatun najiyah. <clears throat> Di mana tadi disebutkan tentang perkataan Imam Syafi'i di mana Imam Syafi'i dituduh bahwasanya Beliau adalah seorang Rafidah Seorang Rafidah Oleh kelompok yang waktu itu Memang ada Terjadi gesekan Antara Orang-orang yang mereka itu Membenci Ali Kelompok Khawarij Membenci Ali bin Abi Thalib Rasulullah anhu dan sampai bahkan mengkafirkannya dan juga para <coughs> orang-orang yang berloyal kepada Ali eh, ini oleh kelompok <coughs> Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pertentangan terus berlangsung waktu itu antara Bani Umayyah dengan apa? <coughs> Eh, dengan Alawiyah atau keturunannya Ali. Maka mereka orang-orang yang me miliki nasab atau masih punya kedekatan atau tidak memusuhi Ali maka dituduh bahwasanya mereka adalah apa? Profitoh. Nah, ini adalah termasuk di antara apa? Di antara hukum yang yang salah. Seorang tidaklah kemudian dihukumi Rafidhah itu hanya sekedar cinta kepada apa? Al-Bait. Imam Syafi'i termasuk di antara keturunan Quraisy dan <clears throat> Rasulullah SAW mewasiatkan untuk berbuat dan untuk mencintai ahlul bait ahlul bait Rasulullah SAW tetapi tidaklah kemudian kita harus berlebihan dalam mencintai ahlul bait sebagaimana seorang mencintai Rasulullah SAW tidak boleh seorang itu kemudian berlebihan dalam eh, memuji Demikian juga cinta kepada ahlul bait tidak boleh seorang itu kemudian berlebihan dalam memuji ahlul bait sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Rafidah yang bahkan mereka sampai mengkultuskan Ali dan beberapa orang keturunannya yang mereka katakan 12 imam yang maksum sampai-sampai mereka mengatakan bukan hanya nabi yang maksum bahkan imam 12 yang maksum Bahkan secara implisit mereka sebenarnya mengatakan Nabi sendiri tidak maksum. Yang maksum adalah imam yang yang 12. Dan bahkan Jibril pun di dalam kitab mereka itu mereka mengatakan bahwasanya Jibril telah salah di dalam menyampaikan risalah. Harusnya kepada Ali. Tetapi karena waktu itu eh, yang ada ternyata adalah Rasulullah disangka adalah Ali ini maka akhirnya sampailah Al-Quran itu kepada Muhammad SAW ini seharusnya disampaikan kepada kepada Ali ini adalah sebuah eh, sebuah <clears throat> kedustaan yang besar dari kaum Rafidah mereka eh, tidak melihat bahwasanya antara umurnya Rasulullah SAW dengan Ali sangat jauh Ali bin Abi Thalib masih muda. Rasulullah sudah berumur 40 40 tahun. Ali bin Abi Thalib eh, ini masih sekitar belasan 20-an. <coughs> Apakah mungkin seorang manusia saja eh, dia bisa salah di dalam menyampaikan surat kepada orang yang selisihnya umurnya Pak 20 eh, tahun dengan apa? 40 tahun. Satu hal yang sangat Eh, sangat jauh. Apalagi ini seorang utusan Allah Jibril. Kalau seandainya betul kita terima misalkan namanya makhluk Jibril misalkan dia bisa salah dalam menyampaikan wahyu walaupun itu sebenarnya tidak mungkin. Maka kenapa Allah membiarkan? Kenapa Allah membiarkan eh, kesalahan itu terus berlangsung? Eh, dan kenapa Allah SWT justru menyebutkan di dalam Al-Quran nama Rasulullah Ahmad? Eh, ini Muhammad Rasulullah. Kenapa tidak Ali Rasulullah? Eh, ini. Dan ini adalah sebuah kedustaan sebenarnya. Banyak kedustaan kaum Rafidah yang mereka mengaku cinta kepada Ali. tetapi akhirnya mereka pun akhirnya membuat kedustaan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu mereka berbuat takiyah. Takiyah itu kedustaan. Sehingga sebenarnya menuduh Ali itu berdusta. Iya. dalam rangka mereka me, me, menggolkan dan me, melindungi madhabnya mereka nah ini kaum rafidah sebenarnya oleh karena itu para ulama bahkan sebenarnya Imam Syafi'i telah mengkafirkan kaum rafidah telah mengkafirkan kaum rafidah tetapi Imam Syafi'i di sini mengatakan hal ini e, adalah dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya rafidah itu bukanlah orang yang mencintai Nabi SAW mencintai ahli bait tapi mereka adalah orang-orang yang sebenarnya cuma mengaku saja eh, maka di sini disebutkan bahwasanya <clears throat> mereka kata Imam Syafi'i eh, kalau seandainya namanya Rafidah itu mencintai keluarga Nabi eh, keluarga Muhammad maka sampaikan saksikanlah bahwasanya aku adalah seorang Rafidi Bukan berarti Imam Syafi'i kemudian kalau begitu Imam Syafi'i Rafidi. Tidak, tetapi apa? Nah, tetapi nah, <clears throat> bahwasanya Rafi itu sebenarnya bukan orang yang mencintai ahli bait. Nah, ini. Tetapi Imam Syafi'i menunjukkan bahwasanya beliau mencintai ahli bait. Nah, dan ini merupakan salah satu di antara akidah ahlus sunnah. Akidah ahlus sunnah. Maka beliau mengatakan Syekhnya Imam jamin eh, Jamil tadi mengatakan wanah nahnu naruddu ala man yattahimuna bil wahabiyah dan kami membantah orang yang menuduh kami dengan wahabiyah biqauli ahadi syuara dengan salah satu di antara perkataan seorang syair in kana tabi'u ahmadin mutawahiban jika orang yang mengikuti Ahmad Ahmad itu bisa jadi imam Eh, bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika orang yang mengikuti Ahmad eh, ini Ahmad ini bisa jadi Rasulullah atau Imam Ahmad bin Hambal jika orang itu orang yang mengikuti Ahmad itu mutawahiban orang dikatakan Wahabi fa'anal mukir rubi'an annani wahabi maka saya ngaku bahwasanya aku adalah seorang apa seorang wahabi kalau seandainya orang mengikuti sunnah Rasulullah orang mengikuti hadis orang mengikuti Alkitab dan Sunnah itu dikatakan Wahabi maka saksikanlah saya Wahabi paham sini kira-kira Hey. Eh. <clears throat> maka di sini yang penting intinya adalah apa yang dimaksud makna dari kata-kata uh, Wahabi atau yang lainnya maka jika demikian maka ini adalah apa adalah <clears throat> menunjukkan intinya bahwasanya orang yang mengikuti Imam Ahmad atau orang yang mengikuti Rasulullah SAW yang juga salah satu namanya adalah apa? Ahmad. Jadi Rasulullah dinamakan oleh Ahmad. Ini ibunya menamakannya eh, Ahmad. <clears throat> Maka ulama entah kharajna ma'abak di syabab. Setelah selesai mengucapkan tadi, ya, Syekh Jamil Zainu mengatakan ketika selesai kami keluar bersama para pemuda yang bersama beliau <clears throat> mu'jabi nabi ilmihi takjub dengan ilmunya beliau watawadu'i dan tawaduknya syekh tersebut Wasamitu itu ahadahum yakul. saya mendengar salah seorang di antara mereka mengatakan hadah wa syekhul hakiki ini baru benar-benar syekh syekh yang tawaduk, orang yang dia itu apa nah, tidak suka untuk di disanjung dihormati dicium tangannya atau dicium keningnya uh, atau di, uh, di ber, berdiri disambut dengan berdiri maka ini baru syekh yang betul-betul apa tawaf nah, ini adalah apa <clears throat> kisah beliau tentang apa uh, bertemunya dan awal beliau itu apa kemudian akhirnya <clears throat> tahu tentang apa yang dimaksud dengan apa dengan wahabi tersebut dan ketika Syekh ditanya Hmm, ketika Pak Syekh Jamil Zainu itu ditanya tentang siapa sebenarnya Syekh yang di, dimaksud oleh siapa oleh Syekh Jamil Zainu dalam dalam kitab ini tadi dalam Firqatun Najah dan juga dalam kitab yang lain maka yang dimaksud adalah Syekh Al Albani rahimahullah taala hmm, Syekh yang disebutkan di sini adalah Pak eh, Syekh Al Albani jadi saya yang dihadiri majelisnya dan mengatakan yang tadi eh, Syekh Al-Albani rahimahullah Kemudian makna wahabi. Apakah yang dimaksud dengan makna wahabi? Atlaqa da'u tauhid. Sering orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid itu mengucapkan atau menggunakan istilah wahabi ini alal muwahidi kepada orang yang muwahid itu kalimat wahabi, kata-kata wahabi. Pengennya nisbatan ila Muhammad bin Abdul Wahab, menisbatkan kepada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul bin Abdul Wahab dengan mengatakan akhir yaitu Abdul Wahab Wahabi. Penisbatan ini sebenarnya secara bahasa Arab itu penisbatan yang yang salah. Penisbatan yang salah. Karena kalau mau menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab harusnya apa? Muhammadi. Eh, harusnya Muhammadi Wahabi. Ya. Itu bukan nisbat kepada Syekh Muhammad tapi Nah, nisbat kepada apa? Wahab. ini, bukan namanya beliau. Walau sadaku laqalu Muhammadi. Seandainya mereka itu benar, eh, harusnya menisbatkan dengan kata-kata apa? Muhammadi. Nisbatan ila ismihi. Menisbatkan kepada namanya beliau, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan Wahab, tapi Muhammad bin, bin Abdul Muhammad namanya. Itu Muhammad. Tetapi wasya Allah. Eh, Allah menghendaki. Qadar Allah. Allah mentakdirkan. Ternyata yang mereka pakai adalah apa? Takuna wahabi. Karena kalau pakai Muhammadi itu nanti akhirnya apa? ya, tuduhannya kepada siapa? Muhammad Rasulullah karena sama namanya ajarannya Muhammad artinya tidak terlalu tidak akan bisa apa? Eh, memberikan apa <clears throat> kesan buruk karena kalau orang memberikan kesan buruk dengan Muhammadi Artinya dia apa? Akan berlawanan dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka menggunakan Wahabi. Nisbatan ilal Wahab. Tetapi justru penisbatannya itu bukan kepada Muhammad. Tapi nisbat kepada apa? Al-Wahhab. Al-Wahhab huwa wajmun min asma'illahi husna. Padahal dia adalah salah satu di antara nama Allah yang yang husna yang paling baik. Ini justru menama, menisbatkan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Ajarannya bukan ajarannya Muhammad saja, tapi ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Eh, maunya itu menuduh tujuan yang jelek, tapi justru sebenarnya mengandung apa? Pujian. Tahu sini. Sebenarnya justru mengandung pujian. Wahabi itu sebenarnya ajarannya Al-Wahhab. Ajarannya Al-Wahhab, ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Al-Wahhab. Wa idza kana sufi. Nah, sebenarnya kalau orang itu disebut sufi, itu yang tasibu ila jama'atin itu memang nisbatnya kepada jamaah yang lebih sunnah suf dia itu nisbat kepada uh, suf suf itu adalah apa wool pakaian apa uh, berasal dari wool karena waktu itu kenapa dikatakan sufi karena mereka kebanyakan pakai pakai wool waktu itu wall berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu orang pakai wall itu menunjukkan kefakirannya. Nah, karena belum di diolah kain nah, itu belum diolah baru menjadi wall saja murah orang mereka nah, wall itu sangat murah kambing itu di bahkan dibuang-buang kulitnya sementara orang yang miskin mereka mengambil wall untuk baju mereka untuk jaket-jaket mereka atau pakaian tebal mereka sehingga eh, <clears throat> pakaian itulah yang menjadi apa eh, menjadikan <clears throat> mereka itu pertanda zuhud atau miskinnya mereka ini nisbatnya sufi jadinya nah, ini Fa'inal wahabi yang tasibu ilal wahab Justru al-wahabi Nisbat kepada siapa? Nama Allah al-wahab Wahwa Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala allazi wahaba. Kata wahaba itu artinya apa? Memberi, yang Maha memberi. Nisbat kepada yang Maha memberi. Wahabalahu tauhid. Memang Allah lah yang memberinya kepada kepada beliau tauhid. Wa makanahu minad da'wati ilaih. Dan Allah lah yang mengokohkan dakwahnya. Sampai akhirnya dakwah itu terbentuk dan terwujud buah dan hasilnya buah dan hasil dari dakwah pak dakwah ini tadi dan bahkan dikatakan oleh uh, <clears throat> Abdul Aziz Al Saud ini pendiri siapa pendiri daulah pak Saudiyah mengatakan bahwasanya banyak di antara mereka orang-orang mengatakan kami ini adalah Wahabi pada hakikatnya kami adalah Salafi ini rajanya mengatakan apa bahwasanya daulah Saudiyah yang dibangun pertama kali eh, <clears throat> waktu itu dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul dan terbentuknya dakwah eh, apa namanya negara Saudi itu adalah justru awalnya itu adalah betul-betul didasarkan dan dilandaskan itu dengan apa? Pemahaman apa? Pemahaman salah dan itu diucapkan sendiri oleh rajanya. Eh, rajanya Abdul Aziz Al yang dia sendiri dalam khutbahnya mengatakan banyak orang mengatakan kita Wahabi. Eh, tetapi pada hakikatnya kami adalah apa? Adalah Ahlussunnah eh, Jamaah Salafi. Pengikut pemahaman apa? Pemahaman salaf. <clears throat> Beliau sendiri yang mengumumkan mereka adalah apa? Salafi. Ini menunjukkan bahwasanya eh, dakwah ini tidak perlu kita menyebutkan kepada dai. ini bahwasanya si fulan karena mendirikan jamaah, mendirikan organisasi kemudian dinisbatkan dakwah apa? Dakwah pemimpinnya tadi. Kita cukup menisbatkan kepada salaf, menisbatkan kepada sunnah, menisbatkan kepada al-jamaah sebagaimana yang tersebut dalam dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang seharusnya kita kita ikuti. Nah ini. Adapun kita nisbatkan kepada Wahabi atau nisbatkan kepada eh, kepada nama salah seorang dai, nama salah seorang syekh. Nah ini misalkan eh, aliran bin Bazi, aliran Al Albani, ini tidaklah ada dan tidak perlu kita memakainya pemahaman-pemahaman misalkan ini pemahamannya siapa pemahaman Albani Syekh Albani tidak uh, tidak menginginkan hal itu Syekh Bin Bas pun juga tidak apa menginginkan ini alirannya Utsaimin hmm. apakah ada demikian tidak ada bahkan semua salafiyun mereka tidak akan pernah uh, mau mengatakan kami adalah Utsaimin atau Albani walaupun mereka menjadikan uh, mereka adalah para ulamanya tetapi nisbat nah, eh, kepada sesuatu golongan atau kelompok ini adalah justru akan mengkotak-kotak. Lalu kenapa kok seorang itu menisbatkan kepada salafi? Ini bukan nisbat kepada kelompok, tapi nisbat kepada apa? Pada salaf. Salaf adalah semua mereka para <clears throat> orang-orang salaf yaitu yang terdahulu dari salafus saleh yaitu kaum eh, sahabat, kemudian tabi'in dan tabi tabi'in bukan menisbatkan kepada kelompok tertentu. Karena mereka Rasulullah beserta para sahabatnya, mereka lah salaf. Sehingga nisbat salafi itu adalah nisbat kepada mereka. Bukan nisbat kepada kelompok organisasi yang didirikan tahun sekian. Eh, ini kemudian apa? Eh, pendirinya adalah si fulan. Eh, kemudian eh, apa namanya meninggal tahun sekian. teruskan oleh si fulan dan si fulan. Dakwah salafiyah atau dakwah salaf itu adalah dakwah yang dilandaskan secara estafet dari Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian ajarannya para sahabat diajarkan kepada para tabiin dan demikian seterusnya. Inilah sebenarnya makna lah dakwah salafiyah. Yai. <clears throat> Disebutkan di sini uh, pembicaraan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Wulida baldati al-Uyainah. Beliau dilahirkan di negeri yang namanya Al-Uyainah Al Uyainah kalau sekarang letaknya di provinsi yang namanya Al Qasim. ini Al Qasim ini provinsi ya, yang salah satu tempatnya negerinya namanya Al Uyainah. Dan yang sekarang itu ya, dan disitulah tempatnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala ya, beliau ya, tinggal dan berdakwah. Itu negeri apa? Negeri Uyainah ini. Uyainah di Najd Najd ada dua. Najd yang ada di Irak dan Najd yang ada di mana? Dan di Saudi ini tadi. Dan Najd yang ada di Irak ini yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah SAW karena ketika menunjuk ke arah Najd ke arah apa? Ke arah timur dan yang di arah timur ketika itu bukanlah Najd apa? Najd yang ada di Hijaz ini tadi yang ada di Saudi tapi Najd yang ada di di Irak karena beliau mengalahkan ke Irak dan bahkan di sebagian riwayat Rasulullah sendiri mengatakan Irak. Ini bukan Najat, tapi apa? Irak. Ini menunjukkan Najat yang dimaksud adalah Najat Najd Irak. Yang dicela bahwasanya setan itu akan muncul tanduk setan dari apa? Arah apa? Arah Najd. <clears throat> Sehingga bukan bukan Najat yang dimaksud di Hafidh al-Qur'ana qabla bulughil ashra. Beliau menghafal Quran sebelum mencapai umur 10 tahun. Jadi masih umur apa? Eh, berapa tahun? Belum sampai 10 tahun itu sudah hafal, sudah hafal Quran. Ini Muhammad bin Abdul Wahab. Ta'allama ala walidihi al-fiqh al-hambali. Beliau belajar kepada ayahnya fikih hambali. Waqara al-hadis. Karena ayahnya termasuk atau kakeknya bahkan itu termasuk di antara ulama Wahabi. Ulama apa? Hambali. Qara al-hadis beliau membaca hadis tafsir dan tafsir ala syuyukhin kepada beberapa syekh min mukhtalifil bilad dari berbagai negeri beliau berkeliling menuntut ilmu sebagaimana para ulama wala siyama fil madinatil munawwarah apalagi di eh, Madinah situ banyak berkumpul para ulama wa fahima tauhidan min alkitab wa sunnah beliau faham tauhid dari kitab dan sunnah wa ra'ahu ma ra'a yang membuat sedih beliau adalah apa yang beliau lihat di baladihi Najd, di negeri beliau di Najd waktu itu. Wal bilad allati zaraha dan juga negeri-negeri yang beliau kunjungi. Minasyirki wal khurafat. Berbagai macam kesyirikan, khurafat, wal bidai, berbagai macam kebid'ahan, cerita-cerita, berbagai macam cerita. Namanya khurafat ini apa? Nah, kalau kita <clears throat> bikin kamus kurafat ini akan berkembang terlalu banyak edisi revisi setiap apa nah, setiap hari itu ada saja kurafat yang apa yang datang ini. sehingga kalau mau menulis buku paling tebal itu adalah buku kurafat buku paling banyak dan tebal itulah apa buku kurafat mau mengumpulkan seluruh kurafat di dunia ini ini nggak cukup orang nggak akan kehabisan bahan kalau bikin apa bikin selalu berkembang namanya cerita si fulan si fulan cerita demikian konon kabarnya ada cerita ada kisah aneh dan nah ini kurafat semua nih <clears throat> tidak ada ukurannya dan patokannya ini kurafat wal bidah berbagai macam kebitaan bidah itu selalu berkembang selalu banyak inovasi eh, <clears throat> dan renovasi eh, <clears throat> sehingga terus menerus berkembang eh, namanya apa revisi inovasi renovasi Eh, <clears throat> ini semuanya akan ber, berkembang. Wa takdisil kubur, pengkudusan, pentakdis atau apa? Eh, <clears throat> pengkudusan kuburan. kata tatanafa mal Islam sahih yang sangat bertentangan dengan Islam yang sahih. Diagungkan kuburan. Fakat sami'an nisa'a fi baladihi. Beliau mendengarkan para wanita di negerinya, di negeri Najat. tawassalna ila fakhlin nahli mereka itu bertawasul mereka istilahkan dengan apa dengan tawasul bukan tawasul lagi dengan dengan orang yang dikubur bukan tawasul dengan orang yang di yang dikubur wali ataukah yang lainnya atau rasul sallallahu alaihi tapi mereka bertawasul ila fakhlin nakhli kepada pohon kurma jantan kurma itu ada apa seperti halnya apa kalau di sini eh salak. Eh, salak juga apa? Ada jantan dan ada betina ya. Pak? Nah ini kurma itu sejenis ini. Jadi ada pohon yang memang dia harus apa? Eh, nah, harus diserbukkan. Ini ada kurma jantan dan kurma betina. Kurma jantan itu biasanya satu kurma saja dia jantan, maka dia bisa membuahi seluruh kurma yang ada. Ini seluruh kurma yang ada di eh, di kebun yang sangat sangat besar. Ini maka ini termasuk di antara apa? Ah, di antara <clears throat> keistimewaan kurma ini. Dan jarang memang kurma jantan. Kurma jantan ini apa? Jarang. Seandainya ada kurma kebun kurma sekian ratus bahkan sekian seribu, itu kalau nggak ada jantannya satu saja, itu nggak akan apa? Berbuah. <clears throat> Maka di sini disebutkan mereka berkata ya kulna ya fahlal fukuli wahai jantannya, para pejantan. Eh, ini kur, apa pohon kurmanya yang yang sudah tua atau yang sudah apa? Sudah eh, sangat tua ini eh, ini dikatakan apa? Pejantannya para jantan. Uridu zaujan qoblal haul. Saya ingin suami sebelum satu tahun. Ini mungkin apa? Para perawan perawan yang sudah tua eh, itu apa? Datang gawa, Eh, <clears throat> mengelilingi Eh, fahlal fahl ini tadi, fahlal nahli atau pejantan kurma, lalu kemudian berdoa di situ. Tawasul dengan apa? Nah, dengan pohon kurma, minta supaya cepat dikawinkan sebelum sampai satu tahun. Eh, sampai demikian parahnya. Dan mereka kaum muslimun, muslimat. Wara akil Hijaz. Beliau juga melihat di Hijaz. Hijaz <clears throat> ya min takdisi kubur sahabat berupa peng, pengkudusan atau apa? <clears throat> pengkudusan kuburannya para sahabat pengagungan kuburan para sahabat wa ahlil bait demikian juga kuburannya ahlul bait war rasul dan bahkan Rasulullah di Masjid Nabawi di situ di, kubur, di kuburan itu dikudus di, malah eh, di dikultuskan malah suhu ilanillah pengkultusan yang sebenarnya tidak boleh ditujukan kepada Allah kepada selain selain Allah. Fakat sami bil Madinah. Beliau mendengar di Madinah istighosah bil Rasul berbagai, berbagai macam istighosah kepada Rasul. Kalau sekarang mau mau mendengar acara istighosah kepada Rasulullah bahkan bukan hanya kepada Rasulullah. Ini bisa banyak kalau seorang Islam mau eh, menyaksikan berbagai macam namanya acara Pak istighosah. Di situ kalau orang paham bahasa Arab eh, atau bahkan sampai diterjemahkan, terkadang apa? Kiai itu mereka kiainya mengucapkan kata-kata kalimat terjemahan atau yang sudah dalam besok bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Mereka betul-betul memakai apa? Eh, kalimat-kalimat istighosah kepada siapa? Rasulullah dan juga kepada selain Rasulullah. Bahkan menjadi wiridan sebagian di diantaranya ada namanya tarekat e, wahidiyah yang mungkin pernah melihat acara ini acara besar biasanya mereka dari seluruh penjuru bahkan banyak penjuru Indonesia itu mereka di mobilnya ditulisi hitam di atas putih kafiru ilallah iya, iya. nah, ini kafiru ilallah nah, mungkin kalau paham bahasa Arab itu ada bacanya pak nah, ini <clears throat> nah, itu di situ ada disebutkan kafiru ilallah bahkan menjadi uh, sekarang banyak menyebut mereka di akhir dan bahkan acara puncaknya itu mereka mengatakan rijalallah ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wahai hamba Allah kemudian disebut rijalallah orang-orangnya Allah aghisuna tolonglah kami ini istighosah ini namanya aghisuna li ajlillah karena Allah Tolonglah kami karena apa? Karena Allah. Ini sampai demikian. Minta dan berdoa kepada selain selain Allah ini bukan lagi bukan lagi istighosah kepada kepada Allah SWT kepada Rasulullah tapi kepada selain Allah SWT. Ini. <clears throat> Padahal itu adalah apa? Banyak. Bahkan bahkan bukan hanya saja istighosah, bahkan doa ini min dunillah berdoa kepada Rasulullah minta kepada Rasulullah. Eh, iya. Minta hajat kebutuhan itu kepada Rasulullah. Bahkan bukan lagi ya Rasulullah doakan saya tidak, tapi apa? Ah, berikan hidayah, berikan kesembuhan, berikan ini. Eh, iya. Ini sebenarnya adalah bukan lagi istiqosa, isti'anah atau bukan tawassul lagi, tetapi sudah apa? berdoa kepada kepada Rasulullah kepada selain Allah dan ini adalah perbuatan syirikan. Mimma Quran ini merupakan uh, penyelisihan terhadap Al-Quran wa kalam Rasul dan perkataan Rasul. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman wala tada'u min dunillah janganlah engkau berdoa kepada selain Allah mala yang fauka wala yadurruk apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak memberikan madarat fa'in fa'alta jika engkau lakukan fa'innaka idzan minadh zalimin maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang yang zalim nih Maksudnya orang yang zalim sini orang-orang apa Musyrikin, orang yang musyrik. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> berfirman bersabda yaqulu libni ammihi berkata kepada anak pamannya yaitu Abdullah bin Abbas yang tadi disebutkan hadisnya idza sa'ata fas'illah jika engkau itu minta mintalah kepada jika engkau itu mohon pertolonganlah, mohon pertolonganlah kepada kepada Allah. Qama Syekh yad'u qaumahu tauhid Syekh berdoa ber, berdakwah kepada kaumnya kepada tauhid. Wa du'a Allah wahdah, hanya berdoa kepada Allah semata. Li'annahu huwal qadiru wal khaliq. Allah lah yang mampu dan mencipta. Adapun wa ghairuhu yang lainnya ajisun tidak mampu anda idur untuk menghilangkan madarat an nafsihi dari dirinya wa ghairihi apalagi yang lain wa anna mahabbatas solihin ini sering jadikan dalil adapun katanya kita mencintai orang-orang soleh nah ini kalau kamu tidak tawasul dengan mereka tidak berdoa tidak tahlilan tidak tawasul istighosah dengan mereka berarti apa takunu bittibai adalah apa? Adalah tidak mencintai mereka. Kalau tidak mauludan berarti tidak cinta Rasul. Tidak manakiban tidak menghormati wali. Nah, ini. Tidak selamatan tidak menghormati apa orang orang tua. Nah, ini nggak nyelamati orang tua berarti apa? Oh, tidak berbakti kepada orang orang tua dan berbagai macam pertanyaan. Apakah demikian yang dimaksud dengan cinta? Yang maksud dengan cinta adalah takunu bittiba'i yaitu mengikuti mereka ajarannya ya, ya dari sini mengikuti Rasulullah itulah yang namanya cinta kepada Rasul la bittikhadhihim wasaita bainahum wa bainallah yang menjadikan mereka itu perantara antara kita dengan dengan Allah wa du'aihi min dunillah dan juga bukan dengan berdoa eh, kepada mereka selain Allah sehingga ini merupakan kesyirikan makanya di sini eh, ini inti dakwah dari Eh, Syekh Muhammad bin Abdul Abdul Ahad itu dakwah itu apa? Dakwah tauhid, dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah dan jamaah. Maka di sini eh, kita eh, tidak perlu kemudian mengatakan eh, kepada orang eh, dan tidak perlu kita mengatakan saya ini wahabi. Eh, karena apa istilah wahabi ini sudah apa? Sudah terlalu apa? Terlalu buruk. Konotasinya sudah jelek Nah, kecuali kalau orang itu bertanya apa itu Wahabi nah, dan kemudian tuduhan Wahabi itu apa saja, kita sampaikan bahwasanya apakah yang dimaksud dengan Syekh Muhammad Wahab, siapa itu Wahabi. Kita sampaikan. Apa akan tetapi kita dakwah pertama kali nggak perlu kita menyampaikan saya Wahabi atau saya ini adalah apa? aliran saya pemahaman saya Wahabi. Karena orang sudah salah paham duluan, sudah lari duluan. Nah ini, sini kira-kira. Kita sampaikan yang benar, kita sampaikan yang hak, Eh, ajaran yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Adapun orang menuduh kemudian setelah itu Wahabi, maka apa? Eh, maka itu hanyalah tuduhan saja. Nah ini tuduhan eh, tuduhan <clears throat> yang sebenarnya mereka tidak paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan Wahabi, hakikat yang yang seharusnya <clears throat> yang seharusnya kita ikuti Alkitab dan Sunnah. Tapi insya Allah mungkin sampai sini dulu nah eh, bisa kita ambil manfaatnya dan semoga bisa apa, eh, kita amalkan dalam <clears throat> seharian kita. Baik, sampai sini uh, eh, subhanakallah wa rabbil hamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. <clears throat> cara yang tidak boleh kita menyebutkan ya Allah ya Rasulullah. Kenapa kita harus mengatakan ya Rasulullah? Kalau maksudnya berdoa ini termasuk syirik. Walaupun dia sudah mengatakan ya Allah. Karena justru yang dinamakan dengan syirik adalah menggabungkan doa dengan Allah tetapi juga dengan selain kepada selain Allah. Inilah yang namanya syirik. Ini, kalau orang berdoa kepada selain Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, ini bukan lagi musyrik, tapi sudah mulhid sudah orang yang sudah apa eh, sudah jauh menyimpang dari eh, bahkan orang Arab Quraisy pun mereka itu berdoa kepada Allah sebagaimana dalam ayat yang sering saya sebutkan ini itu apa mereka itu kalau pas dalam keadaan genting mereka itu berdoanya kepada kepada Allah saja tidak berdoa kepada yang lain ini menunjukkan mereka itu sebenarnya sudah percaya yakin Allah SWT ada pencipta mereka. Tapi mereka menggabungkan doa kepada Allah dengan doa kepada selain selain Allah. Ini sebenarnya eh, kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi eh, bukan berarti percaya ada pencipta selain Allah, dua pencipta. Eh, ini tidak seperti itu. <clears throat>